Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit penyelesaian daripada pembahasan kemarin yaitu dari kitab Naam barakallahu fikum Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Pembahasan seputar apa kemarin? Kisahnya Rasulullah alaihi wasallam ketika menerima wahyu ya, yang kedua kalinya yaitu ketika beliau Naam barakallahu fikum diutus atau diangkat menjadi rasul atau diutus menjadi rasul dengan surat apa kemarin? Awal daripada surat al mudaffir kemarin, na'am barakallahu fikum. Kemudian kisah-kisah tadi itu dikabarkan kepada siapa? Dikabarkan kepada na'am salah seorang yang dikenal Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ini masih ada kekerabatan dengan Khadijah bintu Khuwailid. Apanya kemarin? Apanya kemarin? Sepupunya. Caranya gitu. Memang anak pamannya, tapi kan istilahnya sepupunya. Ya enggak? Nah, anak pamannya Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Warqah bin Nawfal ini anak pamannya Khadijah bintu Khuwailid. Eh, bintu apa? Khuwailid. Warqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Naam. Beliau ini adalah semulanya orang seorang pendeta. Paham ya? Kemudian masuk Islam Warqah bin Nawfal Membenarkan apa yang Rasulullah apa? Jumpai. Nah, barakallahu fikum bahwasanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ingat-ingat ya, Warqah bin Aufan itu apanya tadi? Sepupunya Khadijah bintu Khuwailid, anak pamannya Khadijah. Berarti kan sepupuan. Ya kan? Nah barakallahu fikum. Berarti Naufal ini dengan bapaknya Khadijah apa berarti? Saudaraan itu ya? Saudaraan enggak? Saudaraan enggak? Enggak maksudnya Naufal ini kan Naufal itu kan bapaknya Warokoh, Khuwailid bapaknya Khadijah. Nah, berarti apa? Eh? Ya kemungkinan besar seperti itu memang. Paham ya? Memang karena kalau urut-urutan seperti itu kan. Ya kakak beradik, teman kakak yang mana, adik yang mana, Allah alam. Nanti dilihat dari sejarahnya. Cuman kesimpulannya, Warakah bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah. Berarti sepupunya Khadijah bintu Khuwailid. Nah. Kita lihat berikutnya. Wa fi sahihain di dalam sahihain annahu qala bahwasanya Waraqah bin Nawfal mengatakan, "Hadzan namus alladzi za'a Musa ibn Imran." Itu adalah namus. Siapa namus ini? Jibril alaihissalam. Maksudnya ketika Rasulullah mengkisahkan beliau diajari untuk membaca, kemudian sampai beliau ketakutan, kemudian ketika turun wahyu yang kedua, barakallahu fikum, na'am barakallahu fikum, beliau hingga ketakutan karena nampak nampak malaikat Jibril dengan wujud aslinya ya. Nam hingga dan Rasulullah mengatakan desiruni, zaminuni, selimutilah aku, selimutilah aku. Dikabarkan semua kisah tadi itu oleh siapa? Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Akhirnya Waraqah bin Naufal mengatakan, "Hadan namus." di ja'a Musa ibn Imran. Ini tadi namus. Siapa namus? Jibril alaihissalam yang datang kepada Musa ibn Imran. Pernah datang kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril. Naam. Lama dhahabat bihi Khadijah ilaih ketika Khadijah bertemu kepada Waraqah bin Naufal. Faqassa alaihi Rasulullah SAW ma ra'a min amri Jibril Salam. Kemudian Rasulullah mengkisahkan kepadanya apa yang beliau lihat. Nah barakallahu fikum daripada apa? Nah perkara Jibril alaihissalam kan lihat wujud aslinya. Eh, yang memenuhi apa tadi? Antara langit dan bumi duduk di atas kursi. Nah barakallahu fikum antara langit dan bumi. Paham ya? Luas sekalian itu. Nah barakallahu fikum. Posisinya kalau wujud aslinya berapa sayapnya? Berapa sayapnya? 600 sayap. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa dakhala fil Islam min man syarahallahu sadrahu lil Islam ala nurin wa basiratin wa muayyanatin. Dan akhirnya masuklah Islam orang yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya masuk ke dalam agama Islam di atas cahaya, di atas ilmu, di atas apa? Na barakallahu fikum terang-terangan maksudnya. Fa akhadhahum sufaha'u Makkah bil adza wal 'uqubah. Akhirnya orang-orang penduduk Mekah orang-orang sufaha itu orang-orang jahatnya, orang-orang bodohnya penduduk Mekah, orang kufar Quraisy atau semisalnya, mereka apa? Mereka na barakallahu fikum me menghukum mereka atau memberikan kepada mereka gangguan, hukuman. Bayangkan ini, menyiksa. Wasallallahu rasulahu sallallahu kemudian Allah Taala menjaga rasulnya. Wahamahu bi ammihi Abi Talib dan juga menjaga Rasulullah sallallahu dengan apa? menjaga Rasulullah SAW dengan sebab pamannya di antaranya. Siapa pamannya? Abu Talib. Siapa namanya? Abu Talib. Siapa namanya? Abu Talib. Siapa namanya Abu Talib? Siapa namanya? Siapa namanya Abu Talib? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf. Abdul Mutalib. Syaibatul Hamdi. Jangan sampai terlupakan. Naam. Ewa, kita lihat sini, li'anahu kana syarifan muta'an fihim karena Abu Talib itu tengah-tengah orang kufar Quraisy, itu orang yang mulia, ditaati. Nabilan bainahum, orang yang mulia, nabil itu karim, orang yang mulia, dermawan di tengah-tengah mereka. La yatajasaruna 'ala mufajatihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka apa? La yakhafun, mereka tidak takut. Ewa, mereka tidak khawatir. Maksud yatajasarun, mereka tidak khawatir terhadap apa yang mereka bikin kaget dengan sesuatu yang ada pada diri Muhammad SAW. Paham ya? Nah, lima ya'lamuna min mahabbatihilah dikarenakan mereka tahu cintanya Abu Talib kepada pada Rasulullah SAW. Wa kana min hikmatillahi baqauhu ala dinihim. Tapi di balik itu cintanya Abu Talib kepada Rasulullah SAW tetap dalam keadaan apa? Hikmah Allah Taala. Hikmah Allah Taala tetap Abu Talib dalam keadaan di atas agama mereka. Gak mau masuk Islam sampai di akhir hayat didatangi talqin pun tetap enggak mau mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Lima fidzalika minal maslahah. Padahal di balik itu ada maslahah gitu loh. Ada kebaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Memang kebaikannya ada dua sisi. Kebaikan ketika Rasulullah wasallam masih hidup, Abu Talib membela sehingga orang-orang kafir Quraisy pun apa? Takut untuk menyakiti Rasulullah. Sehingga masalah masalahnya, masalahnya, faedahnya, manfaatnya dakwah tersebar di mana-mana. Paham ya? Agama Islam meluas, banyak orang masuk Islam. Kemudian ketika akhir hayat Rasulullah mentalkin, mentalkin Abu Talib kalau seandainya Abu Talib mau mengucapkan la ilaha illallah, masalahnya apa masalahnya? Hah? akan dijadikan hujah nanti di hadapan Allah taala tapi tetap enggak mau mengucapkan la ilallah. Akhirnya mendapatkan siksaan yang paling ringan. Hada wa Rasulullah sallallahu yad'u ilallahin Allah lailan nahara. Inilah dalam keadaan Rasulullah Sallam berdakwah kepada Allah taala siang dan malam, sirran wa dihara. Baik secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sirran itu sembunyi-sembunyi. diharun terang-terangan. La sutuhu an dalik sadun wa la yarudduhu anhu radun wala fillahi laumata Dalam keadaan seperti itu, berdakwah siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, tidak ada satupun yang menghalang-halangi, tidak tidak satupun yang menolaknya. Menolak itu maksudnya mengusir, wala ya'khudhu fillahi dan tidak ada satupun yang membuat Rasulullah takut. Nah, barakallahu fikum celaan orang yang mencela. Faham ya? Itu kesimpulannya. Ada siksaan-siksaan yang dilakukan atau yang dirasakan oleh segenap para sahabat yang masuk Islam kemudian disiksa, dibunuh, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.